Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an kita lanjutkan pelajaran kita masih mengenai daripada permasalahan ijma' Dan sudah kita jelaskan bahwasanya ijma' termasuk dalil yang ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian ijma'. Kemudian yang keempat nanti adalah al-qiyas as-sahih. Qiyas yang benar. Karena qiyas yang fasid, qiyas yang rusak adalah pertama kali yang bikin ada iblis laknatullah alaih. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Imam Asy-Syankiti dalam kitab beliau Al-Mudzakkirah. Nah, karena tingkatan usul itu nanti yang paling tinggi biasanya Al-Mudzakkirah. Paham ya? Dia menyebutkan bahwasanya awal man qasa iblis. Pertama kali yang membuat kias, tapi kias yang rusak ya, adalah iblis laknatullah alaih. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malah justru menolak dan membantah, mengkiaskan, "Ana khairu minhu" katanya. Kata iblis, "Aku lebih baik daripada Adam." Eh, "Khalaqtani min narin khalaqtahu min tin." Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Jadi dia kiaskan, iblis mengiaskan bahwasanya seakan-akan api itu lebih baik daripada tanah. Padahal keliru ya. Yang benar justru justru tanah itu lebih baik daripada api. Karena tanah sifatnya nah bisa menumbuhkan tubuh, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau api sifatnya merusak dan membakar. Nah, ini kias yang fasid itu pertama kali yang bikin adalah iblis. Tapi kalau kias yang sahih boleh. Kias yang sahih contohnya bagaimana? Macam-macam keadaannya dan macam-macam jenisnya. Contoh yang Paling nampak dan mudah kita pahami contohnya sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Orang itu kalau berbuat dosa dapat dapat enam dosa enggak? Eh, kalau orang kalau berbuat kejahatan atau berbuat perbuatan haram dapat dosa enggak? Enam dapat dosa. Sebagaimana orang berbuat perbuatan kebaikan dapat pahala, maka ketika dia berbuat perbuatan dosa dapat dosa. Itu dikiasnya berarti kan? Itu boleh. Atau contoh lain. Enam. Ketika ada pada seorang makhluk atau ada seorang hamba eh, pendengaran, penglihatan itu ada pada hamba itu dianggap sempurna, apalagi kalau ada pada Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna lagi. Itu namanya kias aulawi. Jadi kias itu boleh ya. Nah, barakallahu fikum ya Nanti akan kita lewati. Sekarang kita lanjutkan dulu pembagian daripada ijma, karena ijma adalah hujjah ya, yang ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, anwa'ul ijma, jenis-jenis ijma atau macam-macam ijma. Al-ijma'u naw'an. Ijma' itu ada dua macam atau dua jenis. Qat'iyyun wa dhanniyyun. Qat'i itu ijma' yang pasti, dhanni itu ijma' yang sifatnya masih prasangka. Nah, atau kemungkinan-kemungkinan gitu. Paham itu ya? Ya wa na'am. Fal qat'i maka ijma' yang sifatnya qat'i ma yu'lamu qu'uhu al ummah bid darurah. Itu adalah ijma' yang diketahui kejadiannya nam dari umat ini bidarurah secara darurat. Jadi secara darurat, secara langsung sudah diketahui langsung itu. Masalah dalam artian ma'lumun bidarurah, sudah diketahui semuanya seperti apa? Ijma' bahwasanya salat lima waktu wajib. Itu semua orang tahu enggak? Semua orang. Semua orang tahu. Dalam artian nah barakallahu fikum orang kafir saja ya. Orang kafir saja kalau dia itu nah barakallahu fikum nah sering mendengar seperti ini, tahu kalau salat lima waktu itu wajib bagi orang muslimin. Ya, dan orang muslim jelas tahu Eh, mana itu namanya apa? Namanya ijma yang sifatnya apa? Ma'lumun bidarurah, qat'i. Pasti gitu loh. Pasti benarnya gitu loh. Paham ya? Nah, puasa Ramadan wajib. Ya, itu juga ijma misalkan, ijma. Berarti apa? Itu maklumun bidarurah. Ya, perkara itu sudah diketahui dengan secara pasti, secara darurat ketahui. Kal ijma' ala wujubis shalawat al khams, ya kan? Seperti ijma' tentang wajibnya salat lima waktu dan juga wa berzina zina dan juga haramnya berzina. Paham ya? Naam. Wa hadzal naw'u dan jenis inilah ahada nam la ahada yungkir subutah wala naam wala kaunahu hujjatan. Perhatikan dan jenis ini tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang adanya tetapnya ijma ini. Dan tidak pula ada orang yang mengingkari tentang keadaannya sebagai hujjah. Paham belum ini? Tidak ada seorang pun nam yang mengingkari tentang adanya ijma' seperti ini dan tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang keadaan ijma' seperti ini adalah hujah, enggak ada yang ingkari. Karena ijma' yang kuat ini hujah sudah. Enggak usah ragukan lagi. Eh, para ulama telah ijma', ajma'ul ulama ala wujubi nam as-salawatul khams. Para ulama ijma' bahwasanya wajibnya salat lima waktu. Ada yang ingkari? Enggak ada yang ingkari. Nah, itu namanya maklumat bidarurah, sudah diketahui secara pasti, secara langsung, secara darurat Nah, akal manusia memahami dan mengetahuinya. Apa maksudnya ya? Naam. Wa yu'nam wa yukaffar atau wa yukaffar mukhalaf mukhalifuhu idza kana mimman la yajhalu. Dan orang yang menentangnya yukaffar dikafirkan. Idza kana mimman la yajhalu. Apabila dia termasuk orang yang nah idza kana mimman eh, jika dia adalah termasuk orang yang la yajhalu orang yang Naam tidak ada kebodohan padanya. Jadi jadi orang yang tidak ada kebodohan padanya dalam artian orang sudah tahu tentang kewajiban lima surat, kewajiban enam surat lima waktu kemudian mengatakan enggak wajib misalkan. Itu berarti wajib kafirkan. Paham ya? Tapi kalau orang enggak tahu karena bodoh berarti masuk dalam mawani takfir. Penghalang-penghalang untuk dikafirkan karena penghalang-penghalang untuk dikafirkan adalah karena bodoh atau karena lupa atau karena paksaan atau karena apa? kekeliruan atau karena istihad yang keliru. Paham ya? Maksudnya ini ya. Na'am barakallahu fikum. Itu semuanya perlu diperhatikan. Jadi disebutkan di sini bahwasanya pelakunya atau orang yang mengingkarinya menyelisih daripada ijma' qat'i ini dia bisa dikafirkan manakala dia adalah orang yang tidak bodoh. Maksudnya adalah orang yang berilmu. maksudnya? Mengetahui wajibnya dia malah mengingkari. Salat lima waktu enggak wajib. Puasa Ramadan enggak wajib. Nah, itu itu bisa dikafirkan selama tidak ada mawani yang lainnya. Paham ya? Nah, mohon salah ya? Ya, Berikutnya. Wa ada pun ijma' yang sifatnya dhanni, na'am barakallahu fikum, ma la yu'lam illa bitatabbu' wal istiqra'. Yaitu sesuatu ijma' yang tidak diketahui kecuali dengan apa? Tatabbu', meneliti, wal istiqra' mengecek. Paham ya? Kecuali setelah adanya penelitian dan pengecekan. Itu dhanni. Nah, doni dalam artian masih sangkaan-sangkaan, belum bisa dipastikan. Tapi kalau qat'i itu ijma yang pasti sudah. Ijma yang pasti yang sudah diketahui secara darurat. Paham ya? Nah, ma yu'lamu qu'uhu minal ummah bidarurah, yaitu ijma yang diketahui kejadiannya dari kalangan umat ini bidarurah, secara pasti, secara langsung, secara darurat, tahu. Apa maksudnya ya? Tapi kalau ijma yang doni itu tidak diketahui kecuali dengan cara pengecekan dan penelitian. bu, dicek istiqra diteliti. Paham itu ya? Wa qad ikhtalafa ulama fi imkani subutih dan para ulama berselisih pendapat mengenai na'am barakallahu fikum memungkinkan untuk mewujudkan atau istilahnya tentang keberadaan ijma' yang tadi ini. Paham belum ini? Para ulama berselisih tentang keberadaan adanya ijma' yang tadi seperti ini. Paham belum ini? Wa ardhul aqwal, namun pendapat-pendapat yang paling kuat fi berkaitan masalah ijma' dhanni ra'yu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Eh, kunyah beliau Abu Abbas namanya Ahmad bin Abdul Halim. Haitsu qala fil aqidah al-wasithiyah yaitu ketika beliau mengucapkan di dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah, ma'ruf ya kitabnya. Beliau mengatakan wal ijma'ul ladzi yandabit makana alaihi salafus salih id ba'dahum kathural ikhtilaf wa intasaratil ummah perhatikan ini ijma' yang dianggap eh, ijma' yang dianggap yang bisa jadikan hujjah adalah ijma' yang ada pada para salaf saleh yaitu ijma' dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in tiga kurun tiga generasi yang apa diberikan enam keutamaan itu itu ijma' yang mundabit. Paham itu maksudnya ya? Ijma' yang mundabit dalam arti ijma' yang dianggap. Adapun ijma'-ijma' setelahnya karena karena banyaknya kata beliau itba'dahum dikarenakan setelahnya setelah mereka setelah generasi sahabat tabi'in wa tabi'in kasural ikhtilaf banyak perselisihan wa antasaratul ummah dan banyak juga umat nah semakin banyak orang semakin banyak manusia apa maksudnya ya na'am barakallahu fikum jadi bagaimana khulasanya? Khulasanya, na'am barakallahu fikum, ijma' yang dianggap adalah ijma' yang dilakukan di zaman salafus saleh. Dari kalangan sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Adapun setelahnya banyaknya perselisihan dan banyaknya tersebarnya umat, maka kita mencukupkan dengan ijma' yang dipakai oleh mereka. Dalam artian kita mencukupkan ijma' yang telah disepakati di zaman sahabat, tabi'in, asbab tabi'in. Adapun belakang-belakangan itu karena banyaknya perselisihan, dan tersebarnya umat dan banyaknya umat maka nan dikhawatirkan atau perkara yang bisa dikatakan enam sedikit sekali kemungkinan untuk bisa ijma. Karena banyak perselisihan. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wa'lam dan ketahuilah, annal ummata la yumkin an tajtami' la, la yumkin an tajma' ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi masluh Perhatikan ini. Dan ketahuilah, Sesungguhnya umat ini tidak mungkin nan akan ijma akan sepakat di atas apa? Akan sepakat untuk menyelisih dalil yang sahih yang jelas yang tidak mansuh. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin seluruh umat ini berijma sepakat untuk menyelisih dalil yang sahih, yang jelas, yang gamblang, yang tidak dihapus. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Karena Rasulullah mengatakan apa kemarin? Sebutkan dalam hadis kemarin, la tastami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul bersepakat di atas kesesatan walaupun di sana ada oknum-oknum, kelompok-kelompok sesat, namun ada kelompok atau ada generasi yang senantiasa di atas al-haq. Apa maksudnya itu ya? enam Kata beliau, fa innaha la tajma'u illa al-haq. Dikarenakan umat ini tidaklah berkumpul, tidaklah bersepakat kecuali di atas kebenaran. Wa idza ra'aita ijma'an tadunnuhu mukhalifan lidzalik dan apabila engkau melihat eh, sebuah kesepakatan tadunnuhu yang engkau mengira kesepakatan tersebut mukhalifan lidzalik menyelisih nah barakallahu fikum terhadap dalil yang sahih tersebut fangdur maka perhatikan fa imma ayyakuna dalil ghair sahih ini perhatikan ini kalau ada ijma tapi kok ijma'nya menyelisih dalil yang sahih apa belum ini ada ijma tapi setelah diteliti dan dicek ternyata ijma'nya ini menyelisih dalil yang sahih kata beliau maka lihatlah kembali. Imma ayyakuna dalil khair sahih, imma dalilnya yang dipakai untuk ijma' itu enggak benar. Paham belum? Imma dalil yang dipakai untuk ijma' itu tidak sahih au na'am au khair sahih atau dalilnya sahih cuma tidak jelas. Bedakannya sahih itu jelas gamblang, sahih ya sahih. Jadi kalau kita lihat ada ijma' Tapi kalau kelihatannya ijma'nya kok berseberangan dengan dalil, lihat lagi. Bisa jadi ijma'nya itu dibangun di atas dalil yang tidak benar atau ijma'nya dibangun di atas dalil yang benar tapi tidak jelas. Dalilnya itu enggak jelas, enggak gamblang itu loh. Masih global atau masih ini, paham ya? Seperti itu. Au mansukhon atau dalilnya sudah dihapus. Jadi enggak boleh kita mengamalkan hadis atau ayat yang sudah dihapus. Yang kita hafal, yang kita amalkan adalah ayat atau hadis yang masih apa? Yang belum dihapus atau yang penghapusnya. Paham ya? Dulu sebelum dihapus termasuk dalam ayat Al-Qur'an, enam saudara sepersusuan itu ketika menyusul selama sepuluh kali susuan. Paham ya? Tapi dihapus itu. Dalam Al-Qur'an tidak ada ayatnya lagi. Dihapus kemudian menjadi lima kali susuan. Nah, itu yang kita amalkan yang mana? Yang nasikh atau yang masuk? Yang nasikh Mansuh itu yang dihapus, nasih itu penghapusnya. Apa maksudnya ya? Seperti itu jangan sampai keliru. Nah, karena kalau keliru nanti berarti mau jadikan saudara susuan 10 kali nyusu sampai kenyang. Kan keliru. Nah, yang tepat adalah 5 kali susuan atau 5 kali nyusu sampai kenyang itu sudah dikatakan saudara susuan atau anak susuan. Paham salah ya? Nah, Au masalah mas'alati lam ta'lamhu atau di dalam permasalahan itu ada perselisihan atau dalam sebuah permasalahan itu ada perselisihan yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri kita, terkadang kita pandang oh, ini ijma tapi kok menyelisih dalil ya? Dilihat lagi. Jangan-jangan dalilnya yang dipakai untuk ijma itu dhaif, lemah. Atau jangan-jangan dalil yang dipakai untuk ijma itu apa? Sahih tapi tidak jelas. Atau jangan-jangan dalil yang dipakai untuk ijma itu apa? Sudah dihapus. Paham ya? Atau kita yang nggak tahu permasalahannya. Kembali ke situ. Nah, Kemudian berikutnya barakallahu fikum. Jadi khulasahnya bagaimana? Khulasahnya kalau ijma' yang sifatnya qat'i itu pasti hujah sudah. Ijma' yang qat'i itu hujah. Ijma' yang pasti yang sudah diketahui secara darurat seperti apa tadi? Seperti wajibnya solat lima waktu, wajibnya puasa Ramadan itu pasti sudah. Enggak ada perselisihan lagi. Nah, ada pun ijma' doni ini pasti ada ihtimal. Nah, ada ihtimal Nah, sehingga apa? Sehingga yang paling kuat pendapatnya adalah pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ijma' yang dianggap itulah ijma' yang dipakai oleh para salafus saleh atau ijma' yang ada pada para para salafus saleh, ijma' dari kalangan sahabat, ijma' dari kalangan tabi'in, ijma' dari kalangan ajma'ut tabi'in. Adapun belakangan setelah mereka, setelah al-qurun al-mufaddalah, setelah tiga generasi yang diberikan keutamaan itu masih ada kemungkinan apa? banyaknya perselisihan, nggak bisa bersatu istilahnya itu ya. Nah, barakallahu fikum kemudian juga nah kemungkinan yang lain apa? Nah, tersebarnya umat, banyak umat sehingga mau bersatu itu susah. Paham itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya syurutul ijma, syarat-syarat ijma. Apakah sembarangan ijma itu atau ada, ada syaratnya? Lil ijma'i syurutun. Untuk masalah ijma ada beberapa syarat. Minha di antaranya an yasbut atau an yusbat an yuthbata bi tariqin sahih ijma tersebut ditetapkan dengan metode atau prinsip yang benar. Anjus bata ya. An bata sahihin. Ijma' tersebut ditetapkan dengan nama dengan cara yang benar. Dengan metode prinsip yang benar. Dengan cara apa? Bi ayyakuna imma masyhuran bainal ulama, yaitu dengan cara enam ijma' tersebut sudah masyhur di kalangan para ulama au naqiluhu nam au naqilahu thiqatun au naqilahu thiqatun wasi'ul ibtila atau yang menukilkan ijma perhatikan ya atau orang yang menukilkan ijma itu adalah orang yang apa orang yang terpercaya dan banyak mutalaahnya eh? banyak mutalaahnya wasi'ul ibtila itu masih luas wawasannya betul enggak ibtila itu wawasannya jadi orang yang luas wawasannya dan orang terpercaya menukilkan ijma seperti ijma Ibnu misalkan ijma yang dinukilkan Imam Nawawi misalkan atau ijma' yang yang lainnya. Nah, seperti Imam Ibnu Qudamah kadang nukilkan eh, ajma'atul ummah. Nah, itu juga kita lihat orang yang menukilkan. Kalau orang yang menukilkan orang terpercaya dan luas-luasannya, maka itu bisa diterima. Apa maksudnya ya? Nah, atau memang walaupun enggak ada penukilan tapi masyhur. Nah, perkara ini sudah masyhur di antara para ulama. Misal kita kita ucapkan, ya akhi ini sudah ijma'. Walaupun kita ucapkan ini ijma' bahwa bahwasanya salat lima waktu wajib. Perlu lagi antara yang lainnya? Enggak perlu. Karena sudah masyhur di antara ulama bahwasanya salat lima waktu adalah wajib. Mahum? Ya, eh, benar. Kalau enggak masyhur bagaimana? Kalau enggak masyhur mencari ulama atau mencari alim yang menukilkan tadi itu adalah orang yang terpercaya dan luas luasannya. Nah. Yang sering dikenal ya ijma' Ibnu Qattan itu bagus. Nah, eh, benar. Kemudian Ibnu Hazm terkadang menukilkan ijma' juga, itu juga nah bagus juga barakallahu fikum. Ya, eh, benar. Berikutnya yang kedua, Allah yasbiquhu khilafun mustaqir. Syarat ijma' yang kedua adalah hendaknya tidak mendahului padanya perselisihan yang yang terus-menerus. Paham belum maksud ini? Alla yasbiquhu Allah yasbiquhu khilafun mustaqir. Hendaknya tidak hendaknya ijma' tersebut tidak apa? Tidak didahului oleh perselisihan yang mustaqir yang terus-menerus ada. Karena kalau perselisihan ada terus, bisa ijma' enggak? Enggak bisa ijma itu maksudnya. Kita lihat, fa in sabaqahu dzalika fala ijma. Kalau seandainya enam ijma tersebut didahului perselisihan dalam artian masih ada perselisihan yang masih berlanjut, itu berarti apa tidak dikatakan ijma? Fala ijma, ijma itu dikatakan ijma kenapa sih? Sepakat, enggak ada perselisihan lagi. Paham ya? Sepakat semua umat ini bahwasanya dari kalangan kaum muslimin salat lima waktu adalah wajib. Nah, ini berarti ijma. Tahu belum? Tapi ternyata kalau ada ijma' kok ada perselisihan di situ masih perselisihkan kemudian langsung tiba-tiba ijma' ini. Oh enggak, ada anu enggak cocok, enggak sesuai misalkan. Enggak bisa. Apa maksudnya? Ini ketika apa ijma'nya di atas apa kemarin? Hukum yang syar'i. Nah. anal aqwal la tubtil bi qainiha Dikarenakan ucapan-ucapan itu tidak bisa apa? Tidak bisa hilang, tidak bisa dibatalkan. Nah, barakallahu fikum atau la tubtul bi qainiha dengan matinya orang yang mengucapkan. Paham ya? Walaupun yang mengucapkan itu sudah meninggal, tetap dianggap gitu loh. Jadi kalau itu masih perselisihan, nggak dikatakan ijma. Jadi terkadang ada juga kalau kita jumpai di kitab-kitab itu eh, nah kalau ijma fulan katakan, Syekh fulan nukilkan ijma, tapi itu kadang ada pemberi catatan kaki penukilan ijma ini nggak benar. Karena di sana ada perselisihan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ijma itu nggak mungkin ada yang menyelisih dalam artinya tuh kalau ijma kok ada yang menyelisih, berarti belum ijma di situ. Nah, terkadang kita jumpai kan di kitab-kitab itu dinukilkan situ ijma atau ajma'atul ummah. Umat ini telah sepakat bahwasanya hukumnya seperti ini seperti ini. Ternyata di situ ada juga para ulama yang mengatakan ijma ini enggak benar. Buktinya ada perselisihan di sana. Nah, seperti itu. Apa maksudnya ya? Nah. Mahu salah itu ya. Ayo na barakallahu fikum. Fal ijma'u la yarfa' Naam, fal ijma' la yarfa'ul khilaf as-sabiq. Perhatian. Ijma' itu tidak bisa menghilangkan perselisihan yang telah lalu. Paham ya? Perselisihan telah lalu telah ada ya udah, tetap masih ada. Untuk menghilangkan itu enggak bisa. Wa innama yamna' min hudusil khilaf. Hanya saja ijma' itu bisa menghalangi apa? terjadinya perselisihan itu saja. Kalau sudah ijma' enggak usah diperselisihkan itu. Tapi perseli tapi perselisihan yang telah lalu masih ada enggak? Bisa jadi ada kan perselisihan yang telah terdahulu itu masih ada. Cuman tujuan ijma itu fungsinya apa fungsinya? Untuk tidak untuk menghalangi agar tidak munculnya perselisihan. Perselisihan yang akan datang maksudnya. Apa maksudnya ya? Kalau yang dulu masih ada. Nah, masih ada. Hadza huwal qaul rajih. Inilah pendapat yang kuat. dikuati ma'khadih, dikarenakan kuatnya pendalilannya. Dikarenakan kuatnya pendalilannya. Wakila ada juga yang mengatakan la yustaratu dzalik, enggak disyaratkan seperti itu katanya. Tidak disyaratkan seperti itu fayasihu an yan'aqida na'am fil asri tsani maka dibenarkan untuk menganggap yan'aqida itu menganggap ya maka dibenarkan untuk menganggap pada generasi yang kedua generasi siapa tadi tabi'in ala ahdil aqwalis sabiqah na'am berdasarkan salah satu pendapat-pendapat yang telah lalu jadi na'am barakallahu fikum hafizakumullah ada juga yang berpendapat ijma' itu yang paling dianggap adalah ijma' sahabat ada yang mengatakan bahkan tabi'in juga dianggap. Bahkan atba'ut tabi'in juga bisa. Kita sini, wa yakunu hujjatan 'ala man ba'dah. Nah, bisa jadi ijma' yang dilakukan oleh tabi'in itu sebagai hujjah untuk apa? Untuk orang yang setelahnya. Nah, ini alal qaul ya. Wala yustaratu 'ala ra'yil jumhur al-'nam. Wala yustaratu 'ala ra'yil jumhur inqiradu 'asri mustan 'Asri al-mujma'in Fayan aqida al-ijma' min ahlihi bi mujarradi ittifaqihim. Perhatikan ini. Dan tidak disyaratkan nam seperti pandangan jumhur, yaitu syaratnya apa syaratnya? Syaratnya ada ijma itu boleh ketika generasi yang pertama sudah hilang. Ganti generasi yang baru. Jumhur mensyaratkan apa jumhur? Jumhur mensyaratkan apa nama barakallahu fi kata beliau di sini? Wala yustaratu dan tidak disyaratkan ala ra'il jumhur Berdasarkan pendapat jumhur tidak disyaratkan apa inqiradu asli mujma'in Habisnya inqiradu intiha artinya. Inqiradu intihau. Jadi tidak disyaratkan harus habisnya generasi orang-orang yang berijma' tadi. Eh, fa yan'aqid ijma setelah itu baru dianggap ijma'nya. Jadi ijma'nya sahabat dianggap setelah generasi sahabat hilang, habis. Itu baru di, eh, itu. Enggak disyaratkan itu ya. Tidak disyaratkan. Naam fa'in yanaqid al-ijma' kemudian barulah ijma' yang dianggap min ahli dari orang yang ijma' tadi bimujaroti mujarrati ittifaqihim dengan semata-mata kesepakatan mereka. Kami semuanya sepakat sudah dianggap. Tapi syaratnya apa syaratnya? Syaratnya generasi ini dah habis dulu baru setelah itu dipakai ijma'nya. Itu enggak disyaratkan ya yang benar ya. Nah, jumhur tidak mensyaratkan seperti itu. Wala lahum malali nah mukhalana mukhalafatuhu ba'd. Dan tidak diperbolehkan eh, bagi mereka dan bagi orang yang selain mereka untuk menyelisih ijma tersebut setelahnya. Paham ya? Jadi setelah adanya ijma tidak diperkenankan untuk menyelisihnya. adil adillah ta'ala annal ijma' hujjah dikarenakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ijma itu adalah hujjah laisa fiha tidak ada di dalamnya nam istiratu inqiradil asr disyaratkan harus habis dulu generasinya Kalau generasi pertama siapa sahabat Nah, satu generasi berapa tahun kemarin? 100 tahun. Kemudian setelah itu generasi berikutnya tabi'in. Generasi berikutnya atba' tabi'in. Nah, syaratnya sebagian orang mensyaratkan bahwasanya ijma'nya dipakai ketika zaman mereka sudah habis. Nanti maksudnya? Jumhur tidak mensyaratkan itu. Jumhur tidak mensyaratkan yang jelas mereka sepakat tidak ada perselisihan langsung dipakai ijma'. Nah. Kita lihat sini. Wali'anna ijma hasala sa'atan sa'ata ittifaqihim faman alladhi yarfa'u? Dan dikarenakan ijma' itu terjadi ketika waktu mereka sepakat sudah. Semua sepakat, sepakat misalkan. Ada yang menyelisih? Tidak ada. Nah, waktu itu pula langsung apa? Teranggap ijma'. Paham ya? Naam. Faman alladhi yarfa'u? Kemudian apa yang bisa menghilangkan ijma' tersebut kalau seperti itu? Ya, na'am. Wa idza qala ba'dul mustahidin dan apabila sebagian ahli istihad mereka berkata qawlan aw fa'ala fi'lan sebagian orang yang ahli istihad berkata dengan sebuah ucapan atau berbuat dengan sebuah perbuatan washtahara dhalika baina ahli istihad dan perbuatan tersebut atau ucapan tersebut sudah masyhur, sudah terkenal di antara apa? di kalangan ahli istihad, di kalangan orang yang ahli istihad walam yungkiruh dan mereka semuanya tidak mengingkari perbuatan atau ucapan tersebut ma'a qudratihim bersamaan mampunya mereka al-ingkar untuk mengingkarinya Paham belum maksudnya ini? Maksudnya kalau ada dari kalangan ahli istihad berucap dengan sebuah ucapan atau berbuat dengan sebuah perbuatan, nah kemudian apa perbuatan ini atau ucapan ini sudah masyhur dari kalangan orang-orang para ulama mustahidin. Paham ya? Kemudian nggak ada pengingkaran di mereka. nggak pengingkaran juga nggak ada. Kemudian apa? Padahal kalau mereka mengingkari mampu nggak? Mampu. Nah, itu bagaimana? yang yakunu ijma'. yang seperti ini ijma' katanya. Dikenal ijma' sukuti. Paham ya? ijma' sukuti. Nah, ijma' yang sebenarnya diam, enggak ada yang ingkari sama sekali, cuman apa? Cuman diam itu loh. Nah, enggak apa kita sepakat, sepakat itu enggak. Tapi diamnya mereka menunjukkan apa? Diperbolehkannya perbuatannya misalkan seperti itu. Kita lihat sini. Naam Fakila yakunu ijma. Ada yang mengatakan ini berarti ijma. Wakila yakunu hujjah la ijma. Nah, ada yang mengatakan juga itu bukan ijma tapi hujjah. Itu bukan ijma tapi hujjah. Diamnya para sahabat eh, nah, terhadap perbuatan yang dilakukan di zaman Rasulullah dengan suatu perbuatan misalkan, mereka semuanya diam dengan perbuatan tersebut walaupun tidak melakukan dan tidak mengingkari, menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya perbuatan tersebut. Nah, itu katanya itu hujah bukan ijma'. Wakil laisa bi ijma' wala hujah. Ada yang katakan bukan ijma' bukan hujah juga. <laughs> Bukan ijma' bukan hujah juga. Namun saya jelaskan ya, perbuatan sahabat yang tidak menyelisih daripada perbuatan Rasulullah atau tidak menyelisih sunnah Rasulullah itu bisa jadi hujjah. Paham ya? Perbuatan sahabat yang tidak menyelisih daripada na'am barakallahu fikum syariat Rasulullah itu hujjah. Paham ya? Tapi kalau berseberangan menyelisih maka bukan hujjah. Seperti istihad-istihad yang ada. Istihadnya Utsman bin Affan ada dua kali ketika Jumat, ya kan? Dan istihad-istihad yang lain yang keliru. Nah, Wakilah ada juga yang mengatakan inna in inqarad inqaradu qabla al-inkar fa ijma. Perhatikan ini. Jika masa-masa mereka sudah habis sebelum pengingkaran, maka itu ijma. Maka itu ijma. Misalkan dari kalangan tabi'in ada yang kalangan orang ulama kalangan ulama yang melakukan perbuatan atau berucap. Paham ya? Waktu itu enggak ada yang ingkari sama sekali. Setelah habis masa tabi'in, 100 tahun habis, enggak ada pengingkaran, enggak ada juga yang mengingkari padahal mampu untuk mengingkari waktu itu. Barulah atba'u tabi'in menganggap itu ijma. Oh ya, syaratnya harus habis dulu zamannya. Ayo, ah, iya, ini ini ada yang katakan yang, yang berikutnya ya, li'anna istimraras enam. Li'anna istimrara suqutihim dikarenakan terus-menerusnya diamnya mereka ilal inqirat hingga waktunya habis, hingga zaman zamannya habis, ma'a qudratihim bersamaan mampunya mereka alal ingkar untuk mengingkari dalilun ini adalah dalil ala muwafaqatihim dalil yang mencocoki perbuatan mereka. Wahada hadza akwal Ini adalah pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Jadi pendapat yang paling dekat dengan kebenaran dilihat dulu karena mereka masih hidup, bisa jadi berubah pikiran itu loh. Eh, mereka masih hidup bisa jadi berubah pikiran. Nah, ketika zaman sahabat sudah meninggal, perbuatan sahabat tersebut tidak ada pengingkaran sama sekali di zaman itu. Kemudian tabi'in baru menganggap itu ijma' para sahabat. Ijma' sukuti dikenal ijma' sukuti. Nah, seperti itu.